untuk bersyukur atas nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat yang Allah limpahkan untuk kita sekalipun kita tidak memintanya secara lisan namun hmm. Allah dengan kemurahan dan kasih sayangnya berikan nikmat tersebut kepada kita semuanya. Maka seorang hamba yang mendapatkan nikmat punya kewajiban untuk mensyukuri nikmat tersebut lebih-lebih nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha apabila kalian hendak menghitung nikmat Allah maka niscaya kalian tidak mampu untuk menghingganya nikmat hidayah dari Allah Azza wa Jalla nikmat petunjuk di atas iman dan Islam yang adalah nikmat yang termahal, nikmat yang paling agung yang ada dan kita rasakan, maka wajib untuk kita bersyukur karenanya. Dan kita sebutkan pada pembahasan yang lalu bahwa upaya kita untuk belajar itu mengkaji tafsir ayat Al-Qur'anul Karim ataukah membaca dan mempelajari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini pun diantara bentuk menjaga agar nikmat hidayah di atas Islam Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan kemudian Allah tambahkan untuk kita nikmat tersebut. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kita kembali pada pembahasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang mana kita baru mulai hadis yang pertama yang disebutkan oleh beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah hadis dari Amirul Mukminin Abu Hafiz Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di mana beliau sahabat Umar radhiyallahu anhu mengatakan saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawaa Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Wa inna malikul limri'in manawa. Dan sungguhnya bagi setiap orang dia akan mendapatkan hasil dari amalan tersebut apa yang dia niatkan. Rasulullah SAW kemudian menyebutkan sebuah contoh. Beliau mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi." Maka barang siapa yang hijrahnya hijrah sebuah amalan besar Barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrah tersebut pun akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya ya dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha dan barang siapa yang berhijrah dengan tujuan dunia yang ingin ia peroleh awimra'atin yankihuha atau dengan tujuan ingin mendapatkan wanita yang hendak dia nikahi fahijratuhu ila ma hajar ilaihi maka hijrah tersebut adalah sesuai dengan apa yang dia niatkan ketika hendak mengamalkan hijrah. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala di atas mengingatkan tentang pentingnya ikhlas dalam sebuah amalan dan hukum mengikhlaskan niat dalam amalan ibadah hukumnya adalah wajib yang barang siapa dan mengamalkan sebuah ibadah apakah itu membaca Al-Qur'an Al-Karim ataukah dia mengerjakan sholat yang wajib ataupun yang sunnah ataupun amalan ibadah yang lainnya maka ia berkewajiban untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam penjelasan ringkas beliau bahwa hadis ini merupakan dasar yang agung atau pondasi yang amat agung berkenaan tentang amalan kolbu, amalan hati. Karena niat seorang ketika hendak beramal, begitu amalan yang kecil atau pakaman yang besar, niat tersebut adalah merupakan perbuatan atau amalan hati. Hingga disebut oleh para ulama tentang hadis sahabat Umar radhiyallahu taala anhu di atas wa hadal hadithu nisful ibadat bahwa hadis ini adalah setengah atau separuh dari perkara ibadah-ibadah yakni merupakan tolak ukur serta timbangan ibadah dari sisi batin. Seorang mengerjakan ibadah, mengerjakan amalan kebaikan, maka dia harus menyiapkan niat yang ikhlas. Sehingga itu adalah sebuah syarat untuk diterimanya amalan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala yakni dengan mengikhlaskan niat ibadah itu karena Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya seorang yang beramal tidak dengan ikhlas amalannya akan tertolak. Karena Nabi SAW menyebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma Bahwa sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya dan masing-masing orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Adapun hadis Ummul Mukminin ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> beliau bersabda man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun Barang siapa yang ahdatha dalam bahasa Arab artinya buat sesuatu yang baru. Fi amrina hadza dalam urusan kami ini. Apa urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yakni agama. Malaysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam urusan agama ini, sesuatu yang tidak termasuk dari agama, fahuwa raddun. Maka amalan tersebut dikatakan oleh Nabi SAW raddun. Ay mardud. Yakni tertolak. Semakin diperjelas dalam hadis yang riwayat Muslim rahimahullah dengan lafaz man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami fahuwa raddun maka amalan tersebut akan tertolak Hadis ini menjelaskan atau menafsirkan hadis yang sebelumnya dari sisi bahwa amalan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah bersumber dari perintah yang diperintah Allah dan Rasulnya Shallallahu yakni kalau itu tidak diperintahkan apakah dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis yang sahih maka ini masuk dalam sabda Nabi SAW bahwa raddun amal tersebut akan ter akan tertolak sehingga hadis ini hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha Barang siapa mengerjakan amal yang tidak ada perintahnya dari Nabi SAW, amalan itu akan tertolak. Ini adalah nisfutin. Inilah setengah yang kedua. Yakni merupakan timbangan bagi amalan secara lahiriah ketika seorang mengerjakan amalan yakni amalan yang berupa tuntunan dan tata cara tertentu wajib merujuk kepada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam innamal amalu binniat innamal amal dalam bahasa Arab in nama disebut dengan adatul hasr. Sebuah kata yang menunjukkan pembatasan. Yang bermakna bahwa setiap amalan itu pasti ada niatnya. Setiap perbuatan seorang hamba itu pasti ada niatnya. Kata beliau rahimahullah annahuma min amalin illa walahu niyah. Tidaklah ada sebuah amalan kecuali pasti ada niat. Tentu yang masalah amalan seorang hamba yang berakal, yang dalam keadaan dia itu muhtar, artinya dia berhak untuk memilih, bukan dipaksa, pasti ada niat seperti kita sekarang hadir di masjid, berangkat dari rumah, berjalan, kemudian sampai di sini di masjid, ada niat. Kita mengerjakan sholat maghrib, itu pun ada niatan. Maka setiap amalan seorang hamba yang berakal dan juga dia tidak dipaksa, pasti akan ada niat sebelum dia mengerjakan amalan tersebut. Dan untuk <clears throat> membahas pembahasan tentang niat ini, para ulama sampai mengkiaskan atau mereka punya istilah <clears throat> seandainya Allah Subhanahu wa taala mengharuskan kita untuk mengerjakan semua amalan tanpa niat. Ya. Saya ulangi, seandainya kalimat seandainya itu berarti tidak terjadi. Seandainya Allah itu mengharuskan kita mengerjakan amalan tanpa niat, lakana min taklifi ma la Maka itu akan menjadi sebuah kewajiban yang tidak bisa kita kerjakan. Maksud dari kalimat ini ialah bahwa setiap amalan itu pasti ada niat. Dan tidak bisa seorang hamba, seorang manusia itu mengerjakan amalan kosong dari niat. Sehingga apa? Sabda Nabi SAW di atas, Innamal amal bin niat menunjukkan bahwa setiap hamba yang beramal pasti dia ada niat ketika mengerjakannya. Nah, saudara kaum muslimin <clears throat> rahimani wa rahimakumullah dalam pembahasan fikih bahwa hadis ini hadis innamal a'malu niat juga menjadi jawaban <clears throat> bagi orang-orang yang dihantui oleh was-was. Di antara eh, tipu daya syaitan kepada sebagian saudara kita adalah mereka memiliki was-was. Bisikan-bisikan. Alladzina ya'maluna amal iddata marrat. Yang mana dia mengulang sebuah amalan berkali-kali ya dia mengerjakan sebuah amalan apakah itu wudhu kemudian dia mengerjakan amalan tersebut didatangi oleh syaitan dan dibisikkan bahwa engkau wahai fulan lam tanbu engkau belum meniatkan sehingga apa? Dia mengulang wudhunya berulang-ulang sampai basah. Rambutnya atau bahkan mengenai pakaiannya dengan alasan was-was. Dibayangi oleh syaitan bahwa dia belum meniatkan apa-apa ketika berwudhu. Dan juga amalan yang lainnya <clears throat> seperti seorang yang hendak mengerjakan umrah dia sudah berihram mengucapkan kalimat talbiyah kemudian syaitan datang bahwa mengatakan engkau belum sah dalam berihram dan was-was yang lainnya ini pernah kami dapati dahulu bahwa seorang teman jadi ya, secara pribadi mengungkapkan bahwasanya dia memiliki was-was. Syaitan datang membisikkan bahwa ketika engkau berdoa beristighfar, doamu belum benar. Padahal dia sudah berdoa kepada Allah dengan kalimat yang masyru, dengan kalimat istighfar yang baik, yang benar, tapi tetap dia mendapatkan was-was dalam kalbunya, seolah-olah dia belum mengucapkan kalimat yang sah dalam istighfarnya. Kita dapat juga saudara kita ini ketika dia hendak sholat, dia berdiri sudah hendak takbiratul ihram bersama imam, kembali lagi ke belakang mengulang wudhunya. Setelah ditanya apa, was-was merasa wudhunya belum sah. Ini saudara kaum muslimin rahimani wa rahmatullah merupakan ujian untuk sebagian saudara kita. Kalau kita belum pernah mengalami mungkin e, menganggap itu suatu hal yang ringan padahal mereka yang mendapatkan was-was itu sangat berat untuk bisa menepis bisikan-bisikan syaitan tersebut dan menghilangkannya. Nah, bagi mereka yang terkena ujian was-was dari syaitan tersebut, maka adalah dia membuat sebuah keyakinan, sebuah jazm, sebuah ikatan dalam kolbunya bahwa tidak mungkin seorang itu beramal tanpa niat. La yumkin abadan an ta'malu amalan illa biniyah. Tidak mungkin kamu mengerjakan sebuah amalan kecuali dengan niat. Sehingga apa? Hendaknya seorang hamba betul-betul berpegang kepada ilmu. Nah, lawan dari waswas syaitan itu adalah ilmu seorang hamba. Ketika dia sudah memiliki ilmu, kemudian dia yakini, dia pegang dengan kuat, maka insya Allah waswas syaitan itu akan bisa dikalahkan. Dari hadis ini pula, setelah tadi kita simpulkan bahwa setiap amalan itu pasti ada niatnya. Faedah berikutnya bahwa seorang hamba itu akan diberi pahala kalau itu adalah sebuah amalan kebaikan dia meniatkan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan pahala karenanya. Au yu'zar atau dia mendapatkan dosa. Misal dia mengerjakan sebuah amal ibadah tapi niatnya tidak ikhlas. Atau dia mungkin menyengaja berbuat sebuah kejelekan, sebuah dosa. Au atau diharamkan dari sebuah kebaikan bergantung kepada niat yang dia niatkan ketika hendak beramal. Dia mengerjakan sebuah ibadah, apakah itu membaca Al-Quran, apakah itu berpuasa, ataukah dia mengerjakan sholat, dia mendapatkan pahala ataukah tidaknya ini bergantung kepada niat. Bergantung kepada kepada niat. Oleh karenanya Nabi SAW di hadis ini menekankan belum berikan contoh faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Beliau SAW menyebutkan hadis tentang amalan hijrah bukan amalan yang kecil. yakni hijrah seorang meninggalkan negerinya misalkan dari negeri kufur, negeri syirik berpindah kepada negeri Islam ini sebuah amalan yang berat. Tetapi Nabi SAW mengingatkan dengan niat. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya tersebut pun akan dinilai sebagai hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya saudara kaum muslimin rahimani wa bahwa kita harus mengawasi kolbu yang ada dalam dada kita semuanya bahwa akan diberikan pahala dicatat sebagai amal kebaikan dari ibadah yang kita kerjakan ataukah tidak itu bergantung kepada niat. Seorang yang bersodakoh, betulkan niatnya. Seorang ingin mengerjakan sholat, berpuasa, kiraatul Quran, ataupun yang lainnya, koreksilah niat. Karena itu akan menjadi faktor penentu apakah amalan itu mendapatkan pahala ataukah justru menjadi amalan yang yang sia-sia belaka. Faedah yang berikutnya, yang ketiga, bahwa dari hadis ini menunjukkan bahwa setiap amalan bihasabi ma takunu wasilatan lahu itu akan diukur sesuai dengan apa yang menjadi wasilah menjadi perantara kepada amalan tersebut dalam kaidah usul fikih bahwa yang namanya wasilah wasilah itu bukan amalan yang dituju tapi sebuah amalan yang akan memudahkan untuk kita sampai ke sana. Sebagai contoh misalkan wasilah itu seorang belajar bahasa Arab supaya dia bisa bisa memahami Al-Qur'an. Tujuannya adalah dia memahami Al-Quranul Karim. Tetapi wasilahnya adalah dia belajar bahasa Arab. Maka dalam kaidah usul fikih disebutkan bahwa lil wasail ahkam al maqasid bahwa segala amalan wasilah, amalan-amalan yang bisa mendukung dan mengantar kepada tujuan sebuah amalan yang lainnya itu diberikan hukum yang sama dengan hukum amalan yang dia tuju. Contoh. Dari kaidah ini para ulama menyampaikan kaidah yang lainnya, ma wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sebuah perbuatan, sebuah amalan yang menjadikan amalan yang wajib itu tidak bisa sempurna kecuali dengannya bahwa wajib. Maka amalan itu pun menjadi menjadi wajib. Diberikan contoh oleh penulis rahimahullah faqad yakunu syai'u mubah. Terkadang ada sebuah perbuatan yang hukum aslinya mubah. Mubah itu artinya boleh, yakunu ta'atan bisa menjadi sebuah amalan kebaikan, ketaatan apabila seorang hamba itu meniatkan kebaikan dengan hal yang mubah tadi. Contoh konkretnya seperti ini. Seseorang dengan makan dan minumnya dia meniatkan agar bisa untuk bisa mengerjakan ketaatan. At-taqawi ala ta'atillah. Supaya dia mampu untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Azza wa Seorang makan, minum, dia niatkan supaya bisa untuk menafkahi keluarganya dengan bekerja. Seorang misalnya menempuh suatu hal yang mubah tadi untuk bisa mengerjakan sebuah ketaatan. Maka amalan mubah tersebut mendapatkan nilai sebagai sebuah kebaikan walaupun pada asalnya hukumnya mubah. Tapi karena dia gunakan sebagai wasilah untuk bisa mengerjakan hal yang wajib diperintahkan, maka itu pun hukumnya menjadi sebuah kebaikan pula. Padahal aslinya adalah mubah. Tetapi karena dia niatkan untuk bisa mengerjakan ketaatan kepada Allah, hukumnya menjadi amal kebaikan. Oleh karena ini Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya terkait dengan sahur, Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Yakni makanlah sahur kalian karena sungguhnya dalam sahur tersebut ada barokah. Barokah itu dari kata al-birkah. Dalam bahasa Arab, al-birkah itulah sebuah tempat yang menampung air sampai penuh. yakni kebaikan yang banyak maksudnya. Tasaharu fa inna sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena sungguhnya dalam sahur tersebut ada berkah. Hukum asalnya seorang makan itu adalah suatu hal yang mubah. Tidak berkaitan dengan pahala atau dosa. Namun ketika dia niatkan supaya dia bisa berpuasa dan tentunya akan lebih mendorong dia untuk kuat dan bisa menyelesaikan saumnya, menyelesaikan puasanya, maka makan sahurnya tersebut dianggap dan dihitung sebagai kebaikan. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, fa'inna fi sahuri barokah. Bahwa dalam makan sahur kalian itu terdapat berkah. Faedah yang berikutnya yang keempat, bahwa sepantasnya seorang yang mengajar menyampaikan ilmu untuk dia membuat contoh-contoh atau permisalan-permisalan yang bisa menjelaskan dan memudahkan orang yang mendengar untuk memahami. Untuk memahami hukum, untuk memahami apa yang dia sampaikan, maka seorang penyampai ilmu, seorang pengajar, atau mungkin orang tua kepada anaknya, memberikan sebuah wejangan, memberikan sebuah ilmu, sebuah nasihat, dia berikan contoh-contoh. Dan inilah termasuk di antara teladan dari Nabi Alaihissalam. Yang mana pada hadis ini beliau setelah menyebutkan tentang perkara niat, beliau berikan contoh. Nabi SAW mencontohkan dengan amaran hijrah. Hijrah, ya, secara makna adalah berarti berpindah dari negeri syirik menuju negeri Islam. Dan hukum hijrah sendiri adalah wajib. Ya, bagi kaum muslimin yang dia tinggal di negeri kufur, negeri syirik, maka dia wajib untuk pindah ke negeri Islam. Dan apakah hijrah ini berhenti kewajibannya? Jawabannya tidak. Sebagian orang ketika mendengar hadis la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Hadis di mana Nabi SAW menyebutkan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah fath Mekah. Tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Sebagian dari saudara kita kaum muslimin keliru dalam memahami hadis ini. Mengira bahwa setelah Fatwa Mekah tidak lagi ada hijrah sama sekali dari negeri manapun. Kenapa? Disangka bahwa bahwasanya la tabak dan fathi ini berlaku umum di seluruh dunia. Padahal diterangkan oleh para ulama sabda Nabi SAW la hijrah tabak dan fathi tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah yang dimaksud adalah tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah karena Mekah sudah menjadi negerinya kaum muslimin. Adapun di luar itu selama masih ada negeri-negeri yang berjalan di atas kufuran yang diistilahkan sebagai negeri-negeri kufur tentunya dengan eh, keterangan para ulama untuk menetapkannya para ahli ilmu Alhamdulillah kita tinggal di negeri muslim, negeri Islam sehingga kita tidak perlu hijrah kemana-mana Alhamdulillah Adapun jika tinggal di negeri kufar dia punya kewajiban untuk berhijrah. Dan ini berlaku sampai yaumul qiyamah. Sebagai dalil bahwasanya hijrah itu berlaku sampai akhir zaman nanti, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih. Dan juga ini sekaligus menjawab kepada saudara kita yang menyangka hijrah itu sudah selesai, tidak ada kewajiban lagi, setelah adanya Fathu Mekah. Yaitu hadis Nabi SAW menyebutkan la koti taubah hatta tanqati'ul hijrah. Tidak akan terputus kesempatan untuk bertaubat atau afan terbalik la tanqati'ul hijrah hatta koti taubah. Tidak akan terputus kewajiban hijrah sampai terputus selesai kewajiban untuk bertaubat. Walatan qati taubah hatta tatul asyamsu bimaghribiha. Dan tidak akan terputus kesempatan untuk bertaubat sampai matahari itu terbit dari arah terbenamnya. Yang menunjukkan bahwasanya syariat hijrah dan taubat itu berlaku sampai yaumul kiamah. Makanya Nabi SAW menegaskan tentang amal hijrah ini pada hadis yang tadi kita dengarkan. Dan hijrah tersebut adalah sebuah amal yang besar yang seorang akan mendapatkan ajar, mendapatkan pahala apabila niat hijrah dia itu benar. Tapi sebaliknya kalau hmm. dia meniatkan hijrahnya adalah dengan tujuan dunia, sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam hadis tadi, barang siapa yang hijrah tapi niatannya adalah untuk mendapatkan dunia, dunia itu macam-macam, harta, kehormatan, pangkat dan jabatan, bahkan wanita juga termasuk bagian dari dunia. Namun Rasulullah SAW mengkhususkan dalam perkara wanita, kata beliau, awimro'atin yankihuha, atau dia hendak menikahi seorang wanita. Padahal itu termasuk di antara tujuan-tujuan duniawi. Sehingga siapa yang meniatkan dunia dalam amal hijrahnya, maka dia tidak mendapatkan pahala walaupun dia mendapatkan dunia yang dia inginkan wal muhajir li dunya seorang yang berhijrah dengan tujuan dunia yang ingin ia peroleh atau wanita yang hendak dia nikahi dia diharamkan dari pahala hijrah tersebut yang mana pahala hijrah itu adalah amat sangat besar Wahadal hadis yadkhulu fi babil ibadat. Hadis ini hadis tentang ikhlas innamal amal bin niat ini masuk ke dalam seluruh bab ibadah dan juga bab muamalah dan juga terkait dengan al-munakah, pernikahan dan juga setiap bab pembahasan fikih. Dikarenakan pentingnya niat dan bahwasanya setiap amalan itu bergantung kepada niatnya.